Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hari Berapa hmm? Berapa Noem? Berapa hari di Hmm? 40. Cek suwe nih. Berapa hari? 20 hari. Hmm, masih ingatan anak-anak. Barakallahu fikum. Siapa namanya Abu Khaisamah? Siapa namanya Abu Khaisamah? Malik. Sa'ad ibn Khaisamah. Barakallahu fikum. Abu Khaisamah adalah Sa'ad ibn Khaisamah قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا Tatkala sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengarah pulang dari Tabuk. Aku dihinggapi rasa cemas. Sehingga aku pun sepontan mengingat dan terbetik dalam benakku untuk berdusta. Dan aku katakan dalam diriku, bima akhruju min sakhati dan dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok. <clears throat> Wasta'inu ala dzalika kulladzi ra'yin min ahli dan aku meminta tolong atas hal itu kepada seluruh orang yang memiliki pengalaman dari keluargaku. Falamma qila li tatkala tapi tatkala akan tetapi tatkala dikatakan kepadaku inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman beliau telah datang. Zahaan anniyal batil. Sirnalah seluruh kebatilan yang kemarin sempat terbesit. Jadi sejak beliau tahu bahwasanya Rasulullah mulai pulang, mulai perjalanan pulang, beliau dihantui rasa cemas. Dan tidak lagi tenang karena memikirkan dengan apa Ka'ab bin Malik bisa selamat, bisa lolos dari kemurkaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini Kaab tahu bahwasanya Rasulullah pasti akan marah. Ini dikarenakan Kaab tahu karena Rasulullah pasti akan marah. Seandainya Rasulullah tahu kalau Kaab itu nggak punya udur, maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah datang, zahanil batil sirnalah seluruh kebatilan yang terbetik dalam benakku. Ini sebagai dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba di detik-detik paling akhir. Karena di awal-awal seseorang ketika merasa dia mampu, ketika dia masih mengira ada jawaban yang lain, maka syaitan masih terus menghinggapi dan membisikkan bisikan-bisikan jahat. Akan tetapi ketika seseorang sudah pasrah di detik-detik paling akhir dari masa-masa yang paling kritis bagaimana yang kita sebutkan ini adalah masa-masa yang paling kritis dari kisah Ka'ab bin Malik karena mulai dari sinilah akan ditentukan nasibnya kalau dia berdusta maka nasibnya akan binasa hanya selamat sementara tapi kalau dia jujur maka dia akan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, tapi dengan itu dia akan selamat selama-lamanya. Maka ini adalah masa-masa paling kritis dalam kisahnya Ka'ab bin Malik. Yaitu ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan apakah dia itu jujur ataukah tidak. Dihadapkan untuk memilih kebenaran ataukah tidak. Inilah masa-masa yang paling kritis dalam hidupmu. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita semua ketika kita dihadapkan pada masa-masa sulit. Hendaknya lujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong dan juga kembali kepada Allah. Nah, terdalam kehidupan ini kita terkadang dihadapkan masa-masa sulit untuk memilih antara dua pilihan. Maka jangan sampai salah di dalam memilih jawaban. Jangan sampai salah di dalam memilih sikap Jangan sampai salah di dalam mengambil langkah. Karena itulah yang akan menentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala episode berikutnya. Zahanil batil, hilang dan sirna seluruh kebatilan. Karena ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nggak dapat taufik dari Allah, maka nggak bisa. Ini termasuk keutamaan Allah dan ini sebagai bukti bahwasanya Allah ingin memberikan penutup yang manis kepada Ka'ab bin Malik dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ujung kisah yang mengharukan serta manis di di ujung dan semua ini tidak lain hanyalah sebagai ujian kepada Ka'ab bin Malik hatta araftu anni lan anjua minhu bi syai'in abada sehingga aku yakin, araf tuh, aku tahu, aku tidak akan pernah bisa selamat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu apapun selama lamanya. Tidak bisa selamat, nggak ada lagi jalan selamat kecuali menyerah, kecuali pasrah. Inilah yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Tidak ada jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang memuji Ka'ab bin Malik dan dua orang saudaranya, dua orang temannya. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Maka kita harus sadar tidak ada jalan keluar dan tidak ada pintu pelarian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah, kecuali balik. Seorang hamba nggak bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak membalik kamu gak akan selamat ketika kamu lari. Kalau gak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus yakini. Anni lan anjua minhu bisyai'in abada. Karena pada hakikatnya kita itu dalam kehidupan ini bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira kamu bisa menang. Jangan pernah mengira kamu bisa lolos di dalam makarmu, di dalam kejahatanmu, di dalam tipu dayamu karena kamu berhadapan dengan Allah. Allah ini gimana kamu lawan? Oh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sudah mending nyerah saja. Mending dari awal nyerah. Tidak perlu bersiasat karena itu kemarin kata Imam Ibnu dia apa? Bahwasanya siasat innamal hilatu fi tarkil hiyal Siasat yang sesungguhnya adalah dengan meninggalkan untuk bersiasat, nyerah, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah siasat yang terbaik. Tidak ada lagi siasat yang terbaik untuk mensiasati kehidupan ini selain pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah nggak bisa dilawan. Kalau kamu melawan orang masih enak, masih ada kemungkinan menang. Lah kalau melawan Allah, gimana caranya? Fa'ajma'tu sidqahu. Nah inilah. Maka aku bulatkan tekadku untuk jujur. Fa'ajma'tu sidqahu ajma'tu. bulatkan tekad ini untuk berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bulatkan tekad untuk tidak berdusta kepada beliau. Ku bulatkan tekad ini untuk jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'ab bin Malik yaitu tekad yang bulat untuk berkata jujur di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dan ini sebagai dalil bahwasanya jujur itu butuh tekad ya ikhwan. Butuh azam musammim. Jujur itu nggak gampang. Jujur itu berat. Jujur itu butuh keberanian. Butuh tekad yang kuat untuk jujur. Apalagi di saat-saat yang mendesak. Ya, kadang kita itu jujur. Tapi kalau sudah kepepet, kita malah kadang berdus, berdusta. Kalau jujur dalam sesuatu yang lapang, semua orang jujur. Tapi kalau sudah kepepet, nah inilah, disitulah kualitas kejujuran seseorang akan diuji ketika kepepet kamu ketika kepepet ketika nggak kepepet ya pasti jujur Gak ada nggak ada tuntutan untuk berdusta tapi ketika dihimpit masalah ketika kepepet ketika beresiko ini kejujuranmu sedang diuji maka jujur itu butuh keberanian jujur itu butuh tekad dan memang jujur itu hanyalah sifat para pemberani seperti ingat kejujuran itu hanyalah milik mereka-mereka yang pemberani. Adapun kedustaan adalah milik para pecundang, para pengecut. Dicatat ini. Sifat jujur adalah sifatnya para pemberani. Adapun dusta adalah sifatnya para pengecut. Maka jujur itu butuh keberanian, butuh mental yang kuat, karena itu kejujuran hanyalah milik mereka-mereka para syujaan, oleh orang-orang yang pemberani, para kesatria. Adapun dusta ini hanyalah milik mereka-mereka para pengecut, mereka-mereka yang lemah. Karena memang dusta itu adalah sebuah tindakan tidak berani bertanggung jawab, itu namanya dusta. Maka orang-orang yang memilih dalam hidupnya untuk berdusta, ini karena mereka pengecut, gak berani untuk jujur. Ini sebagai nasihat bagi kita semua. Kejujuran itu adalah sebuah keberanian dan kedustaan itu adalah sifat pengecut. Sifat jaban. Sifat para pecundang. Gak berani bertanggung jawab sehingga memilih untuk berdusta. Nah, bisa kamu lihat, semua para pendusta mereka adalah para pengecut. Semua para pendusta mereka adalah para pengecut karena nggak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka ini sebagai latihan mental dan juga didikan mental bagi kita semua. Laki-laki yang gentle itu adalah yang jujur. Yang berani bertanggung jawab. Maka kami bin Malik di sini sebelumnya dihantui sifat pengecut. Apa ya? Saya nggak berani menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak berani mempertanggungjawabkan takolub saya. Saya ingin berdusta saja. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Allah berikan taufik dia untuk menjadi laki-laki yang gentle, untuk mengatakan apa adanya dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Inilah laki-laki yang gentle. Inilah laki-laki yang sejati. Ketika berani jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan, berani berbuat, berani berarti berani bertanggung jawab. Didengar anak-anak, berani berbuat berarti siap untuk bertanggung jawab. Kalian nanti insya Allah menjadi para suami, jadi para laki-laki yang membawai keluarga, maka jadilah laki-laki yang gentle, yang berani untuk berkata jujur, bukan seorang pengecut, yang bersembunyi di balik kedustaan. Maka Ka'ab bin Malik dalam hal ini beliau adalah sangat gentle sekali, laki-laki betul. Laki-laki sejak kecil ketika berbuat salah berani jujur dan berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Fa'ajma'tu sidqahu maka aku bulatkan tekadku untuk berkata jujur. Dan ini adalah masa-masa kritis masa-masa paling kritis karena mulai dari sinilah akan ditentukan episode berikutnya dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Sabbaha sama asbaha itu sama. Kalau asbaha itu beliau berada di pagi hari, tapi kalau sabbaha itu menyongsong pagi hari. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di pagi hari qadiman Maka nah, sunnahnya datang safar itu di pagi hari. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya datang di malam hari itu makruh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang dari Tabuk di pagi hari. Wakana idakoh qadima min safarin bada abil masjid. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang dari safar beliau memulai untuk mendatangi masjid. Jadi nggak pulang dulu, tapi ke masjid dulu. Kalau kita safar, pulang safar, siapa yang paling pertama dituju? Langsung ke rumah dulu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai panutan dan sebagai bukti bahwasanya hidup beliau semuanya sudah dijadikan wakaf fisabilillah maka keluarga, anak, istri, semua kesenangan-kesenangan dunia wilayahnya semuanya dinomor nomor dua kan. Dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau datang dari safar pun beliau memulai untuk menuju yang pertama kali dituju adalah di masjid. Faraka fihi ini maka beliau sholat dua rakaat, rakaat beliau ruku dua rakaat tahiyatul masjid. Ini adabnya, ini sunnahnya ketika seorang pulang dari safar yang jauh menuju masjid, apalagi kalau lewatan. Apalagi kalau masjid ini sebagai jalan lewatan sebagaimana kita di kampung baru ini maka disunahkan setiap datang dari safar lewat kan? Masjid ini masih lewat. Maka mampir di masjid dan sholat dua rakaat. Summa jalan salinas. Kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam duduk untuk menemui manusia. Ini juga sunnahnya beliau. Dikatakan Syekh Muhammad bin Ali bin Adam tujuannya adalah supaya manusia itu menyalami beliau. Maka apabila Ustadz kita datang atau para pengajar kita datang dari safar yang jauh, hendaknya didatangi dan disalami. Ini termasuk adab. Ini termasuk adab menyambut kedatangan seorang guru atau seorang dai atau seorang muallim seorang pengajar. Ini adalah adab yang baik. Kalau ketika kita pengen pergi, hendaknya kita izin, kita pamit. Ini termasuk adab ya, ikhwan. Anda lihat adab dalam masalah ini masih kurang. Jadi kalau mau pergi, hendaknya pamit. Kalau pergi jauh, pergi lama, hendaknya pamit. Datang juga langsung mendatangi gurunya. Kalau punya tamu, punya kawan yang mau nginap di sini, mau datang di sini juga langsung diajak ke gurunya. Seperti itu adab yang baik. Ya. Kita dulu di Damas, setiap kita memiliki tamu atau kedatangan santri baru dari Indonesia, langsung pertama kali kita ajak ke Syekh ya. Untuk salaman dan juga untuk memperkenalkan diri bosnya mau namu atau mau mondok dan sebagainya. Yang jelas mendatangi para pengasuhnya dahulu. Ini adab yang baik. Jadi kalau kita mau pergi atau mau atau pulang atau datang dari safar, anak-anak didengarkan. Atau kita datang dari safar, maka hendaknya kita bilang atau pamit kepada guru kita. Sebaliknya kalau guru kita yang datang, kita mendatangi beliau untuk menyalami. Inilah adab yang baik. Faraka fihi raka'ataini itu jalasa nas Kemudian Rasulullah duduk untuk menyambut manusia adalah fungsinya adalah agar manusia menyalami beliau. Ini kata para syurrah. Maka beliau setelah duduk dan setelah menyalami manusia, baru beliau biasanya memulai untuk menemui Fatimah, anak beliau. Kemudian baru menemui istri-istri beliau. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma fa'ala dhalika jahul mukhallafun. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai datang dari safar setelah sholat dua rakaat kemudian duduk menemui beberapa para sahabat yang ada di situ salaman semuanya maka datanglah kepada beliau para mukhallafun orang-orang yang mereka itu takhalluf mukhallafun di sini beda dengan mukhallafunnya Ka'ab bin Malik mukhallaf artinya di sini adalah diakhirkan tapi yang membuat mengakhirkan mereka adalah nifaknya mereka mukhallafuna ay khallafahumun nifak bagaimana kata Syekh Ahmad bin Ali bin Adam. Kalau Ka'ab bin Malik dan tiga dan dua orang sahabatnya mereka itu mukhallaf, tapi mukhallaf maknanya diakhirkan, dimaafkan, untuk dimaafkan. Tapi kalau ini bukan mukhallafun, maknanya adalah orang-orang yang mereka itu diperlambat, dibuat absen oleh nifak mereka. Falamma fa'ala dzalika jahul mukhallafun. Fatafiku tadiruna ilai maka mereka pun bersegera meminta maaf, meminta udur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat busuknya munafikin. Adakah kelompok manusia yang lebih busuk dari mereka ya ikhwan? Ketika berangkat perang mereka adalah paling akhir. Ketika berangkat kebaikan mereka adalah paling akhir. Tapi ketika masanya minta udur mereka datangnya duluan. Jelek sekali. Ketika waktunya minta uzur, mereka datangnya duluan. Dan minta uzur ini bukan kok uzur beneran. Tapi ini adalah uzur guyonan. Uzur istihza. Uzur main-main. Ibaratnya orang mukul orang terus minta maaf. Mukul minta maaf. Jadi bukan kok minta maaf itu niatnya itu beneran gitu bukan. Munafikin mereka ya tadirunnya itu uzur guyon, Uzur main-main. Karena apa? Karena mereka meninggalkannya secara sengaja. Mereka meninggalkan perang ini secara diniati dengan penuh kemunafikan. Kemudian setelah itu minta udur. Ibaratnya kamu sengaja mukul orang terus nanti minta maaf. Apakah seperti itu? Kalian lihat betapa busuknya perbuatan nifak ya ikhwan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan tersebut. Jadi ya'tadiruna ilai. Mereka meminta udur kepada Rasulullah ini dengan penuh enteng. Dengan penuh tahawun dengan penuh menyepelekan dengan penuh sepele bukan kok minta udur sebagaimana minta udurnya Ka'ab bin Malik atau sebagaimana meminta udurnya orang yang merasa bersalah tidak tapi dengan penuh tahawun dengan penuh menyepelekan dan mengentengkan meninggalkan perang juga dengan penuh kegembiraan setelah itu minta udur dengan penuh entengnya inilah sifat nifat. inilah sifat nifat. tidak merasa beban sama sekali Berbeda dengan Ka'ab bin Malik karena beliau merasa beban, beliau datangnya terakhir. Ini bedanya sifat seorang mukmin dengan sifat seorang munafik. Munafik nggak punya malu, munafikin nggak punya malu. Ketika datang masa minta udur, mereka pertama kali. Adapun seorang mukmin maka merasa malu karena tahu perbuatannya itu salah. Tapi munafikin mereka ketika berangkat perang mereka adalah orang yang paling males ketika waktunya ada pembagian maaf, mereka pertama kali datang. Wayahlifuna lahu dan mereka bersumpah. Ini termasuk salah satu sifat nifak, tanda-tanda nifak mereka enggak pernah merasa ringkih, tidak pernah merasa risih untuk bersumpah dengan sumpah dusta. Karena memang enggak ada harganya sama sekali. Nama Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka enggak ada bobotnya sama sekali tidak ada berat-beratnya sama sekali nama Allah Subhanahu wa taala di lisan mereka. Salah satu sifat nifak adalah banyak bersumpah dengan sumpah yang dusta. Wa kanu bid'atan wa samanina rajulan. Mereka jumlahnya ada sekian, 80 sekian orang. Kata para syurrah ini adalah 80 sekian ini hanya dari kalangan Ansor. Belum nanti dari Bani Ghifar dan belum juga nanti dari kalangan pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebenarnya banyak yang dibilang Ka'ab bin Malik dari kalangan orang-orang yang meminta uzur ada sekitar 80 sekian ini hanya dari kalangan Ansor. Sebagaimana di situ antum bisa lihat dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam bisa baca sendiri jelas wakanu bid'atan wa thamanina rajulan ini hanya sebagian saja. Dari kalangan kabilah-kabilah yang lain ada banyak. Ini ya ikhwan, di zaman Rasulullah banyak para munafikin. Tapi ahlul bidah enggak ada. Zaman Rasulullah belum ada ahlul bidah. Adapun munafikin banyak. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan. Fakabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun menerima dari mereka lihat bagaimana sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai maaf dan dimintai alasan dan diberikan alasan Rasulullah saya nggak perang gini gini gini ya ya nggak apa-apa ya terima sama diterima saja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum yang nampak dari mereka. Mereka bilang punya uzur, mereka bilang sakit, mereka bilang lemah, mereka bilang gini, ya diterima saja apa yang dohir dari mereka. Wabayahum setelah itu dibayat. Besok lagi jangan diulangi ya. Besok lagi kamu berjanji untuk taat kepadaku ya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun bagi mereka. Ini wallah alam ya ikhwan adalah sebelum dilarangnya atau sebelum dinasrahnya, dihapusnya hukum memintakan ampun bagi munafikin. Jadi hukumnya memintakan ampun bagi orang kafir itu nggak boleh. Hukum memintakan ampun bagi orang kafir itu nggak boleh. Kalau kamu punya keluarga kafir nggak boleh dimintakan ampun, boleh dimintakan hidayah tapi nggak boleh dimintakan ampun maka analin Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Adapun di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun, ini juga setelah itu dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilarang untuk memintakan ampun kepada munafikin. Istaghfir lahum, aula tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sabiina marratan falayaghfirallahu lahum. Yaitu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Abdullah bin Ubay itu adalah gembongnya munafikin, kepalanya, dedengkotnya munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau anaknya mukmin, Ubaydullah bin Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul mukmin tapi kalau bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembongnya, dedengkotnya munafikin. Ketika meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sama anaknya untuk mensolati beliau, eh untuk mensolati si munafik tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memenuhi karena sebagai penghormatan kepada anaknya. Maka ditarik sama Umar Rasulullah. Nah, mau jenengan kok mau nyolati ini munafik? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum Demikian juga Rasulullah diminta untuk memintakan ampun. Akhirnya beliau memintakan ampun kepada munafikin, kepada si Abdullah bin Ubay bin Sarul. Akhirnya diingatkan juga oleh Umar. Maka turunlah ayat istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in lahum sabiina marratan fala yaghfirullahu lahum. Tak boleh akhirnya nggak boleh. Sedangkan kejadian ini adalah sebelum matinya Abdullah bin Ubay bin bin Salul. Maka wala alam perkataan wastaghfarolahum ini adalah sebelum turunnya atau sebelum dilarangnya memintakan istighfar bagi munafikin. Atau dibawa kepada bahwasannya Rasulullah menghukumi mereka secara dohir sebagai mukmin, sebagai kaum muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun bitibar mereka adalah muslimin fitdohir. Wa illa munafikin adalah kufar. Munafik itu kafir. Tidak boleh dimintakan ampun. Maka wastaghfarolahum ini tadi ada dua kemungkinan kemungkinan sebelum dilarang tadi atau kemungkinannya dihukumi sebagai muslim dalam keadaan dohir karena memang munafik itu adalah dihukumi muslim secara dohir darahnya nggak boleh ditumpahkan dan juga hukum-hukum dohir muslim yang lain dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim wa alaihim ananya istaghfir lahum wa shalli alaihim inna sholat takasakanul lahum paham jadi wastaghfaralahum Rasulullah akan ampun bagi mereka. Biktibar mereka adalah muslimin fit dohir. Atau karena memang ini belum dilarang. Karena waktu itu turunnya istaghfirlahum aula lahum adalah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai maaf dan dimintai udur seperti itu beliau menerima ya, ya wes ya. Setelah itu dibayat besok lagi jangan diulangi. Besok lagi kamu harus taat kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Lihatlah ikhwan jeleknya. Jeleknya munafikin. Mereka dengan enteng meninggalkan jihad. Mereka dengan enteng meninggalkan ketaatan dan membolos dari kebaikan. Dan mereka dengan entengnya melakukan segala kejahatan kepada Rasulullah. Karena pada masa tabuk, ini adalah masa paling besar, masa gencar-gencarnya munafikin meng, ingin menghancurkan Rasulullah. Di antaranya membangun masjid Diror. Ini juga pada masa perang Tabuk. Di antaranya juga munafikin ingin menergelincirkan Rasulullah. Jadi mereka menyusup ke barisannya Rasulullah dan ingin Rasulullah itu apa mau dijatuhkan ke dalam jurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Pokoknya pada perang Tabuk ini gencar-gencarnya perlawanan dari munafikin Itu lihat jeleknya munafikin. Mereka melakukan seluruh dosa tadi, kemudian cuma datang minta maaf terus pulang. Masa ngono menungso itu. Masa gitu jadi manusia itu, Evan. Melakukan kesalahan yang bertubi-tubi, melakukan seabrak-abrak kesalahan, kemudian kemudian datang terus minta maaf tok terus pulang. Nah kok enak? Nah kok gitu tok masaan? Jadi ini benarlah munafik itu nggak ada harganya sama sekali. Enak melakukan dosa, Terus enak meminta maaf, gitu saja dan pulang. Ya subhanallah. Wabayahum wastaghfaralahum wa wakala sarairahum ilallah. Maka Rasulullah pun menyerahkan wawakala, wakala. Memasrahkan urusan hati mereka kepada Allah sarair. Jamak dari sir. Sirriyah. Jamak dari asror. Asror. Sir jamaknya asror sarair. Itu juga yang ada di dalam hati. Jadi dohirnya minta maaf, dohirnya Islam, ya wis tak terima kata Rasulullah. Adapun urusan kamu di dalam hatimu kamu itu kufur, ini urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai semua orang tadi berpuluh-puluh datang kepada Rasulullah. Cepat. Makanya munafikin itu nggak ada nggak ada harganya sama sekali. Cuma datang minta maaf toh salaman balik lagi. Cepat. Berpuluh-puluh orang selesai. Hatta jitu kata Kabun Malik. Maka setelah mereka semua selesai, aku datang. Datangnya paling terakhir karena malu. Karena bingung. Sambil panik apa yang nanti akan dikatakan kepada Rasulullah SAW. Shallallahu salam tu Falamma sama tabassama sumal mughdab. Maka tatkala aku datang dan aku ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau hanya tersenyum dengan senyumnya seseorang yang sedang marah. sumal mughdab. Hmm. Nah gitu. Sinis, senyum sinis. Dijawab apa enggak sama Rasulullah ini enggak dijelaskan. Walamma salam itu sebagaimana nanti juga dalam ketika sudah dihajar juga enggak dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu tabas sama tabas sumal mughdab. Jadi berbeda loh ya ikhwan dilihat semuanya ini diperhatikan bagaimana sikapnya Rasulullah kepada Ka'ab dan bagaimana sikapnya Rasulullah kepada munafikin. Kalau sama munafikin ramah, diterima, dipa, di, didoakan, dimintakan ampun, dibaiat. Dan ini bukan kok bentuk mudahanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kok bahasa basinya beliau. Rasulullah nggak pernah mudahanah, walaupun beliau pernah mudah roh. Kalau mudahanah nggak boleh, bahasa basi yang sampai mengorbankan agama. Ini nggak boleh. Karena Rasulullah memuamalai mereka sebagai seorang muslim, sebagai muslim di dohir. Jadi ya tetap dimuamalai, dihukumi sebagai muslim. Tapi ketika yang datang itu adalah teman dekat, yang datang adalah orang yang disayang, yang datang adalah orang yang selama ini menemani beliau, lihat Rasulullah malah marah. Ini sebagai dalil bahwasannya seseorang teman apabila melakukan kesalahan. Itu justru malah kita itu marah. Kita itu marah kalau teman kita yang melakukan kesalahan itu. Terkadang kalau orang lain yang melakukannya kita nggak marah. Karena ini sebagai bukti kecintaan dan rasa sayang kita kepada kawan kita tadi. Justru malah kita marah. Jadi yang dimarah itu bukan berarti malah yang dibenci. Terkadang yang dimarah itu justru malah yang disayangi. Sebagaimana Kaab di sini Kaum munafikin datang kepada Rasulullah, mereka disambut dengan hangat sama Rasulullah, diterima, dimintakan ampun dan dibaiat, dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketika yang datang adalah teman dekatnya Rasulullah, seorang Ka'ab bin Malik yang biasanya selalu menemani di dalam seluruh peperangan beliau. Beliau justru marah. Senyum, tapi senyumnya orang yang sedang marah. Senyum dikarenakan Beliau tidak pernah menjadi fahish wala mutafahish. Jadi kenapa di sini ada senyum sekaligus ada marah? Karena bersatu dan berkumpul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua pendorong. Pendorong yang pertama beliau adalah orang yang ramah, maka nggak pernah lepas dari senyum, tetap senyum. Adapun pendorong marah karena tentu beliau merasa sakit dan merasa kecewa. Orang dekat beliau justru harus absen justru harus tidak hadir di dalam peperangan yang sangat penting. Maka beliau pun marah. Ini F1 sebagai dalil. Terkadang kita itu memarahi orang. Terkadang kita membentak-bentak atau memarahi murid kita. Karena itu karena itu yang kita sayangi. Justru yang kita biarkan, yang kita los, gak kita marahi, gak kita apa-apakan. Itulah yang sudah kita buang. Hah? Sebagaimana para munafikin, mereka tidak diapa-apakan sama Rasulullah SAW karena mereka sudah terbuang mereka sudah tak teranggap. Tidak ada lagi gunanya untuk memarahi mereka. Al-Imam Ibn al menyebutkan terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan sebagian hambanya nggak dihukum. Bukan berarti mereka itu memang tidak pantas untuk dihukum, tapi karena memang perbuatan mereka sudah lebih besar dari hukuman dunia, sehingga nggak ada lagi hukuman dunia yang sebanding dengan perbuatan mereka sehingga dibiarkan sampai mendapatkan hukuman akhirat. Adapun hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maka masih dihukum. Karena Allah itu masih sayang kepada hambanya. Supaya nanti hukuman di akhirat nggak terkena lagi. Itu loh ya ikhwan. Jadi ketika Ka'ab bin Malik datang Rasulullah malah marah, senyum sambil senyumnya orang marah. Nampak dari wajah beliau bahwasanya senyumnya itu nggak senyum lepas tapi senyumnya tertahan rasa marah. Sebagai dalil orang yang disayang justru terkadang malah yang dimarahi. Karena lebih menyakitkan. Ketika kita harus diterlantarkan oleh sahabat kita. Orang dekat kita justru malah menelantarkan kita di masa-masa sulit. Ini lebih menyakitkan. Daripada harus ditinggal, diterlantarkan orang lain. Orang jauh, musuh kita. Ini gak seberapa menyakitkan. Tapi orang dekat kita. Yang kita sayangi di masa-masa kita butuhkan malah dia malah berpaling dan tidak hadir ini justru malah kita menjadi tersakiti. Dalam riwayat yang lain disebutkan tatkala Ka'ab datang beliau berpaling. Jadi Rasulullah nggak mau melihat, berpaling. Karena memang apa ya Wan? Karena memang Ka'ab ini yang disayang sama Rasulullah. Jadi terkadang yang disakiti, yang disikapi, ini malah justru malah yang disayang. Jadi Rasulullah berpaling, maka Rasulullah maka Ka'ab itu bertanya, ya, ya Rasulullah, maka baru Rasulullah tanya. Falamma sallamtu tabassuma tabassama tabassumal mughdhab. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Rasulullah bilang ta'ala, sini. Ta'al selama ini yang kita tahu adalah isim fi'il, tapi yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Adam adalah ta'ala adalah fi'il amr. Bukan isim fi'il tapi fi'il amr dan itulah yang dirajihkan juga oleh Ibnu Hisham. Ta'ala itu adalah fi'il amr dari ta'ala, ya ta'ala, ta'ala. Artinya meninggi. Ayo naik gitu loh. Jadi dulu itu ta'al itu adalah dipakai oleh orang memanggil seorang yang di bawah. Ta'al. Ayo sini naik. Setelah. Setelah itu pemakaiannya menjadi umum kepada baik yang manggil itu lebih di bawah. Manggil orang di atas juga ta'al. Itu. Jadi asal penggunaannya itu ta'al itu adalah panggilan orang yang berada di atas kepada orang yang di bawah. Di tempat yang lebih rendah. Ta'al. Naik. Tapi setelah itu umum penggunaannya untuk semua panggilan, baik yang dipanggil itu lebih rendah atau lebih tinggi. Cuma kalau ta'ala, kemudian Rasulullah bilang sini: Fajitu amshi hatta jalastu baina yadai. Maka aku datang dan aku berjalan sampai aku duduk di depan beliau. Ini termasuk adab dalam minta utur mendekat. Jangan dari jauh. Kalau meminta maaf itu duduk baik-baik dan dekat, mendekat di sampingnya atau di depannya. Inilah adab yang baik. Faqala li maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ma khallafak apa yang membuatmu absen, apa yang menjadikanmu nggak ikut. Alam takun kodipta dohrok, bukankah engkau telah membeli tungganganmu? Doher di sini artinya adalah punggung, tapi maknanya adalah apa? Tunggangan. Ini eh, lo, kamu kemarin kan sudah kamu siapkan, kan kamu sudah beli kendaraan toh untuk berangkat. Kok gak jadi berangkat? Ini juga termasuk husun khuluknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih sempat bertanya dengan alasan yang logis, gak langsung memarah-marahi. Kalau coba kalau kita tahu bahwasanya seperti ini kawan kita datang, udah pasti marah-marahi paling oh, kamu lah sudah masuk Islam toh, kamu lah sudah berjanji dulu untuk ikut aku toh. Kok kamu nggak ikut perang? Wes langsung diceramai langsung. Tapi nggak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih sempat tempatnya untuk bertanya dengan alasan yang logis. Loh, kemarin kan kamu sudah beli toh, kan kamu sudah beli kendaraan toh. Bukankah sudah kamu beli kendaraanmu? Kemarin sudah kamu siapkan. Itu, ini termasuk baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi seseorang yang mau meminta maaf. Jadi jangan langsung dimarah-marahi, jangan langsung dicaci-caci, tapi ditanya dulu alasannya, dicari dulu, digali dulu alasannya kenapa. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, Kola kultu ya Rasulullah. Ini Ka'ab bin Malik mengucapkannya sambil tertatih-tatih, Ya Rasulullah. Ini wallahi. Lau jalastu inda ghairi kamin ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi udrin. Walaqad u'titu jadala. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yushitaka alayya. Wa la in haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah Maka aku katakan kata Abu Hai Rasulullah sesungguhnya demi Allah saya kalau duduk di depan selainmu orang selainmu dari para penduduk dunia saya pasti saya berpandangan saya melihat saya akan bisa lolos dari kemurkaannya dengan sebuah udur. Jadi kalau seandainya saya duduk bukan di depanmu ya Rasulullah saya sudah pasti bisa mencari udur. Saya sudah bisa lolos, sudah pasti bisa lolos. Dan ini termasuk al-itnab. Al-itnab dalam balago itu adalah mengatakan ucapan yang panjang. Ini bagus ketika dalam makomul i'tidar. Ketika dalam meminta uzur, itu orang itu disuruh ngomong yang bagus, ngomong yang panjang, menjelaskan semua kejadiannya, bikin mukaddimah yang bagus. Ini memuji Rasulullah wasallam. Rasulullah untungnya kok aku di depanmu. Seandainya kalau aku selainmu yang yang aku ajak bicara, aku sudah pasti akan menang dalam berdebat. Aku sudah pasti punya udur. Cuma kok jenengan Rasulullah, saya nggak mungkin bisa menang. Saya nggak mungkin bisa selamat kalau itu berhadapan dengan kamu ya Rasulullah. Jadi ini adalah pembicaraan yang sangat bagus sekali dari Ka'ab Malik. Beliau adalah seorang pujangga. Tentu saja ucapannya penuh dengan sastra seperti ini. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, seandainya aku duduk di depan orang selainmu dari penduduk dunia, saya pasti mengira aku akan bisa lolos dari kemurkaannya dengan sebuah udur. Walakot uti itu jadalan dan sungguh aku telah diberikan kemampuan untuk berdebat. Saya diberikan kemampuan dalam berkata. Sebagaimana dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Jadi karena Ka'ab bin Malik memang terkenal. Beliau adalah seorang pujangga, oh, seorang sastrawan, tentu dalam bab berkata itu sudah lihai. Saya itu diberikan kemampuan untuk berdebat. Walakin nih tapi Rasulullah, wallahi lakot alim tuh sungguh saya tahu. Karena ini berhubung ini adalah bersama kamu. Ini adalah ngomong kepada jenengan Rasulullah. Saya yakin betul lain hadas tu kalau Seandainya saya pada hari ini berbicara kepadamu dengan sebuah pembicaraan yang dusta. tardobi ani sebagai naat. Yang dengan itu engkau akan ridho kepadaku. Kalau seandainya saya berdusta, saya alasan gini-gini Rasulullah, saya sakit, saya yang gini. Yang dengan itu kamu akan ridho, kamu akan memaafkanku. Layu Allah. Ini adalah jawabannya dari lain. Sungguh pasti hampir atau pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan membuatmu marah atasku. Karena kamu punya Allah Subhanahu wa taala di belakangmu yang menurunkan wahyu. Seandainya saya berdusta pada hari ini dan kamu ridho, itu cuma sementara saja Rasulullah. Besok Allah Subhanahu wa taala pasti sudah memberitakan yang sebenarnya. Jadi nggak ada gunanya saya berdusta. Ini cerdas dari Ka'ab bin Malik. Jadi nggak ada gunanya berdusta. Kenapa? Nah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percuma berdusta dan Rasulullah itu cuma ridho sebentar. Besok kamu akan marah Rasulullah karena tahu hakikatnya saya nggak punya udur. Gitu loh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho sebentar kepada kaum munafikin, akhirnya Allah turunkan ayat. Afallahu angka lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Jadi enggak ada gunanya ya Rasulullah aku berdusta. Saya Rasulullah seandainya duduk di depan orang lain, saya sudah berdusta, saya sudah bisa berlepas lolos dari kemarahannya dengan uzur. Sebenarnya ya ikhwan, walaupun selain Rasulullah juga tidak ada gunanya untuk berdusta. Karena tadi sebenarnya kita itu bermuamalah dengan Allah manusia ini cuma sebagai lembar soal ujian. Percuma, kamu mau berdusta di, depan selain Rasulullah pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu loh. Jadi nggak ada gunanya. Selain Rasulullah pun nggak ada gunanya dusta. Cuma ini adalah perkataan yang penuh balagoh dari Kabir bin Malik memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya selain Rasulullah pun nggak ada gunanya berdusta. Cuma ini adalah lebih lebih aula di depan Rasulullah karena Rasulullah langsung dibekingi wahyu. Gitu loh. Sebenarnya kalau selain Rasulullah pun nggak ada gunanya berdusta. Walaupun wahyu itu nggak turun, Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu dengan hukuman yang lain. Tapi ini adalah mazidu il ikhtisas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itlahu sallallahu alaihi wasallam wahyun yanzil. Gitu loh. La yushikanna Allah an yuskitaka alayya wa la in haddathtuka haditha sidqin. Tapi kalau seandainya aku bercerita kepadamu dengan cerita apa adanya, cerita jujur, tajidu alaiya fihi, yang dengan itu engkau akan marah. Tajidu maknanya adalah engkau mendapati ganjalan dalam hatimu, alias marah. Kamu pasti akan marah Rasulullah dengan perkataanku yang benar. Ini ya kawan, bukan berarti Rasulullah itu ridho dengan dusta dan beliau apa namanya seneng dengan marah dengan kejujuran bukan. Maksudnya kalau saya bilang apa adanya, saya jujur, nggak punya alasan, nggak punya udur, pasti kamu akan marah. Karena nggak punya udur kok nggak pernah nggak ikut gitu loh. Ini tapi mesti seperti itu semua itu inilah arju fi walaupun itu akan membuatmu marah ya Rasulullah saya tetap membulatkan tekad untuk jujur semoga aku Inilah arju fi Allah. Saya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Kaab itu bilang, saya seandainya berdusta, kamu pasti akan ridho karena saya alasan. Tapi kalau saya berkata jujur, kamu akan marah. Gak apa-apa. Saya mengharapkan balasannya kepada Allah. Saya ngaku, saya pasrah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, afwallah, saya mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi maka nali udrun. Saya nggak punya udur sama sekali Rasulullah. Wallahi ma kuntu uqadtu aqwa wala aisara minni hina tu angka. Ini insya Allah akan kita ambil di pertemuan selanjutnya insya Allah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu